Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan di dunia ini. Datang dan pergi. Kita baru menyambut kedatangan Ramadan dan tanpa terasa beberapa hari ke depan Ramadan akan hilang meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Hari ini adalah merupakan hari yang telah dekat masuknya al-ashul awakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan dan adalah petunjuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa menghidupkan Ramadan sepenuhnya dengan amal ibadah tetapi beliau lebih menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ahya al-laila kullah beliau menghidupkan malam-malam sepenuhnya di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam 10 Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah seperti qiyamul lail, zikrullah, tilawatul Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah taala menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah secara maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang tidak beliau perbuat pada malam-malam sebelumnya. dalam hadis Bukhari Muslim radhiyallahu taala anhuma berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 Ramadan terakhir beliau menguatkan pakaiannya beliau menyingsingkan lengannya untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan ini menunjukkan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk aktivitas taat menyembah Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita umatnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah telah ada dalam diri Nabi kalian yang mulia sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat ketika melaksanakan qiyamul lail dan hendaklah kita berupaya untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memanjangkan salat-salatnya di mana beliau memanjangkan ruku-rukunya di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dan hendaklah kita berupaya mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail di mana hendaklah kita berupaya untuk memanjangkan bacaan-bacaan, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang benar-benar berupaya mengisi Ramadan 10 terakhir dengan berbagai macam bentuk ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah kita tidak meniru orang-orang yang lalai karena sebagian orang 10 hari terakhir Ramadan yang seharusnya merupakan ladang amal mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah mencari malam seribu bulan bahkan mereka menyibukkan diri menyambut Eid dengan berbagai macam bentuk aktivitas, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidaklah mendatangkan keberuntungan bagi akhirat mereka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bahkan sebagian orang menganggap cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja tidak perlu qiyamul lail tidak butuh i'tikaf tidak butuh memperbanyak ibadah Cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah hal ini disampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebagian orang yang mengatakan cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja. Maka beliau menjawab radhiyallahu taala anha balagani an qaumin yaqulun an addainal faraidha lam nubali an nazdad. Aku telah mendengar sebagian orang yang mengatakan cukuplah kita mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja, tidak perlu menambah amalan lainnya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wala amri la yas'aluhumullahu illa amma aftarada 'alaihim, walakinnahum qaumun yukhti'una bil-laili wan-nahar." wa ma antum illa min nabiyyikum wa ma nabiyyukum illa minkum wallahi ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail maka ketika mendengar ucapan tersebut berkata Aisyah radhiyallahu taala anha wala amri aku bersumpah demi Allah subhanahu wa taala benar bahwasanya Allah subhanahu wa taala tidak akan menanyakan mereka kecuali perkara-perkara Allah wajibkan atas mereka. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdosa siang dan malam. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, sesungguhnya mereka sesungguhnya kita ibadah Allah adalah suatu kaum yang senantiasa melaksanakan berbagai macam bentuk kesalahan, berbuat kesalahan, senantiasa melumuri diri kita dengan dosa dan dosa, siang dan malam. maka ibadah Allah. apakah layak kita mengatakan cukup kita kerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja la wa rabbil ka'bah tidaklah kalian kata Aisyah radhiyallahu taala anha kecuali bagian daripada nabi kalian dan tidaklah nabi kalian kecuali merupakan bagian daripada kalian dan demi Allah tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan qiyamul lail Masha'allah muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in Di antara kekhususan 10 akhir telah Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malam yang terbaik daripada seribu bulan. Di mana Allah telah menurunkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab yang mulia tentang keutamaan Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada seribu bulan. Maksudnya ibadah Allah, barang siapa yang beramal malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalannya seolah-olah beramal seribu bulan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seribu bulan sama dengan 80 tahun lebih, 83 tahun lebih, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikhlaskan dirinya beribadah memuji Allah Subhanahu wa taala melaksanakan qiyamul lail, tilawatul Quran, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan, maka seolah-olah dia beribadah sama dengan 83 tahun. Allahu akbar. Masyarul muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Di mana Allah pendekkan umur mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umat sebelum mereka umurnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka berbagai macam bentuk. Amalan-amalan yang melipat gandakan amalan mereka bahkan dengannya mengalahkan umat-umat sebelum kita. Masyurul muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Karena itu, hendaklah setiap muslim begitu gairah mencari malam seribu bulan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan Perintah beliau iltamisuha fil ashil awakhir. Carilah dia, tuntutlah dia di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi orang-orang yang tegak melaksanakan qiyamul lail, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman, karena panggilan keimanan dan karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah berjanji, Allah tabaraka wa jalla akan menjanjikan baginya keampunan. Sebab bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang bangun mengerjakan salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Namun Allah sembunyikan ilmu tentang Lailatul Qadar agar setiap hamba berupaya untuk mengejar malam tersebut, berupaya untuk mendapatkannya, bergairah untuk menyingsingkan baju dan lengannya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari malam yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat menjadi rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan. Rasulullah pernah i'tikaf sebulan penuh Ramadan. Beliau pernah i'tikaf 2 per 3 Ramadan dan beliau melazimkan i'tikaf di penghujung Ramadan 10 hari terakhir Ramadan maka tidaklah salah Masyaallah muslimin rahimakumullah jika kita berupaya mencontoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan secara khusus di malam-malam terakhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam dan diperbuat oleh salafus salih demikian juga ummahatul mukminin mereka terus menerus sepanjang hayat mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan iktikaf ibadah Allah adalah melazimkan diri istiqamah menahan diri untuk tidak meninggalkan tempat maksudnya adalah berusaha untuk bermulazamah dengan masjid ya ibadah Allah sesungguhnya kita sepanjang tahun senantiasa bercampur dengan manusia, maka alangkah baiknya jika beberapa malam telah Ramadan kita berupaya berkhulwat menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhulwat meninggalkan manusia karena i'tikaf tujuannya adalah berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Meninggalkan segala macam bentuk aktivitas dunia, bercampur dengan seluruh manusia. Dia khususkan hari-harinya, dia khususkan malam-malamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan i'tikaf tempatnya adalah di masjid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antum akifuna fil masajid dan kalian i'tikaf di masjid-masjid maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf bahwasanya beliau tidaklah meninggalkan masjid Beliau tidaklah meninggalkan masjid kecuali ada hajat, kebutuhan yang harus dilaksanakan. Maka hendaklah orang-orang i'tikaf benar-benar berupaya bermulazamah konsentrasi penuh berdiam di masjid dan tiga tidak meninggalkan masjid kecuali ada kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf dalam perbanyak bincang dan bicara dengan manusia di mana beliau konsentrasi penuh menghadapkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala maka bukanlah etikap yang benar jadi ketika kita etikap memperbanyak berbicara dengan manusia Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in maka hendaklah kita berupaya mensedikitkan perkataan ketika etikaf hendaklah kita memperbanyak tilawatul Quran zikrullah tabaraka wa taala memperbanyak salat Dalam etikaf sebagaimana contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian rangkaian aktivitas ibadah di penghujung Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di antara sekian hikmahnya adalah tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya di antara hikmah zakat fitrah adalah mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada segala macam bentuk perbuatan yang sia-sia, omongan yang sia-sia, dan yang kedua adalah dalam bentuk merupakan jamuan bagi orang-orang yang miskin. Maka ibadallah persiapan diri kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap individu kaum muslimin baik dia kecil ataupun besar baik dia dewasa ataupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak yang dikeluarkan wajibnya adalah ketika tenggelam matahari di ujung bulan Ramadhan maka itulah waktu wajibnya dan itu waktu terus-menerus sampai sebelum orang melaksanakan aktivitas salat Idul Fitri. Maka barang siapa yang mengerjakannya sebelum Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala akan terima zakat fitrahnya dan barang siapa yang mengerjakannya setelah zakat setelah Idul Fitri maka sungguhnya dia bukanlah merupakan zakat tapi dia adalah merupakan sedekah minas sedekah sedekah sedekah biasa dan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fitrah sa'an min tambin atau sa'an min syair atau sa'an min aqid atau sa'an min zabib adalah tradisi Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah daripada makanan-makanan yang menjadi bahan makanan pokok mereka. Di antaranya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dikeluarkan satu sak daripada tamar atau satu sak daripada gandum, satu sak daripada susu yang dikeringkan, satu sak daripada anggur yang dikeringkan. Maka ikhwan rahimakumullah petunjuk Rasulullah ini mengesahkan kepada kita bahwasanya di dalam pelaksanaan zakat fitrah hendaklah orang-orang mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk makanan. Nah, adalah yang keliru, adalah hal yang keliru yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di mana mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka dalam bentuk uang. Kalaulah memang dibolehkan, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali terdepan mengamalkannya karena pada masa mereka telah ada mata uang dinar dan dirham Kalaulah ini kebaikan, pastilah Rasulullah dan para sahabat berlama-lama melaksanakannya. Maka ibadah Allah berusahalah kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah dan dalam mazhab Malik dan dalam mazhab Ahmad Muhammad rahimahullah mereka semuanya tanpa ada keraguan menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Masyaallah muslimin rahimanillah wa yakum ajma'in. Dan satu sa' satu sa' yang dikeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah empat mud satu mud adalah satu kepalan tangan orang dewasa. Ketika dihitung-hitung telah berselisih para ulama ibadullah berapa ketentuan zakat fitrah jika dikiaskan dengan gram. Sebagian menyebutkan 2,5 kilogram. Sebagian menyebutkan 2,7 kilogram dan sebagian mengambil yang ahwat lebih berhati-hati 3 kilogram Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyakum ajma'in. Maka hendaklah setiap orang berupaya andai kata Allah berikan kepadanya kelapangan mengambil yang paling akhir 3 kilo karena itu yang paling hati-hati dan itu yang paling selamat. Andai kata dia kekurangan, maka tidak mengapa dia berusaha mengambil yang kedua dan yang terakhir yakni hendaklah dia jangan kurang mengeluarkan zakat fitrahnya kurang daripada 2 kilo setengah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Inilah aktivitas ibadah yang hendaklah kita perbuat dan lakukan di penghujung bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. وصلوا على نبيكم فإن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا تراسوا سووا صفوفكم سدوا الخلال saat diluruskan dan dirapatkan